Mula-mula cikal bakal bencana tahun 97. Kita dihantam oleh krisis moneter. Rupiah anjlok, dolar naik ke langit. Dari 2.500 mencapai 17.200. Bayangkan apa tidak kolaps. Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro krisis ekonomi menyangkut barang dan jasa. Perusahaan besar ambruk. Konglomerat terburuk. Hutang bertumpuk. Pejabat ngantuk. PHK di mana-mana. Lapangan kerja sulit. Biaya hidup melambung. Pengangguran membengkak. Kemiskinan naik. Kriminal menjadi-jadi. Akibat krisis ekonomi muncul yang lebih mengerikan. Krisis kepercayaan. Anak-anak kita mahasiswa turun ke jalan. Reformasi bergulir dan Orde Baru selesai. Saya kadang-kadang merenung, kita ini empat kali punya pemimpin, kok rata-rata berakhir dengan cara yang tidak menyenangkan. Apa tidak bisa sih pemimpin-pemimpin kita menikmati hari tuanya dengan tenang, tanpa hujatan, tetap dalam anggukan simpati dan rasa hormat rakyat. What's wrong? Hadirin yang saya hormati, setelah itu benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Baik yang berlatar belakang etnis, baik yang berlatar belakang agama, baik yang berlatar belakang kecemburuan sosial muncul peristiwa Situbondo, Banyuwangi, Kupang, Sambas, Ambon, Aceh, Poso, Atambua, Wamena, Sampit, dan seterusnya. Sebuah indikasi bahwa keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian. Oleh karena itu nuansa Ramadan membuat kita merenung kita harus melakukan recovery tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga mental kita sebagai bangsa. Mengambil pelajaran dari yang lalu, pertama SDM kita. Selama ini SDM kita cuma dibentuk melalui penalaran ilmiah, pengisian otak, dijejali dengan segala macam disiplin ilmu, ditatar tiap hari, diberikan keterampilan, tapi hati sering kosong, batin gersang, jiwa kerontang, agama dangkal, iman rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul orang-orang yang kemudian pintar, tapi sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita sakit, Indonesia kita terpuruk, kalau dipimpin orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Berangkat dari pengalaman semacam itulah, kita kembali meletakkan nilai dasar keimanan. Yang dipanggil adalah iman. Ini menyadarkan kepada kita kelak bahwa jadi apapun anak-anak kita nanti, iman harus merupakan landasan dasar dari kehidupannya. Hadirin, hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Kembali kepada soal SDM. Ternyata kepercayaan itu begitu penting. Orang tidak punya uang bisa pinjam. Tidak punya beras bisa minta. Tidak dipercaya, selesai. Kata Asmuni, wassalam. Coba saudara buka sejarah. Orang seperti Fidel Castro. Orang seperti Saddam Hussein. Orang seperti Muammar Gaddafi. Terlepas dari kita setuju atau tidak. Secara ekonomi diembargo habis-habisan oleh Amerika dikucilkan dari pergaulan internasional. Entok Castro tetap teguh memimpin Kuba. Saddam tetap memimpin Irak. Gaddafi tetap memimpin Libya. Kenapa? Secara umum rakyat punya trust. Percaya kepada pemimpinnya. Percaya. Berjaya. Hanyalah jikalau rakyat percaya kepada pemimpinnya, rakyat mau memberikan apa saja. Contoh, kadang-kadang penjaga pintu kereta itu agak kelebihan. Kereta masih jauh, pintu sudah ditutup. Rupanya join sama pedagang asongan. Antrilah itu truk, bus, mobil-mobil penumpang panjang tengah hari, setengah jam nunggu kereta lewat. Kemeringat ketika lewat, keretanya memang panjang sekali. Sebelas gerbong. Itu sopir truk kenek yang kepanasan kemeringat ada rasa puas. Pantas kita lama nunggu, bung keretanya panjang sekali. Ada kepuasan batin Iya atas. Sudah nunggu setengah jam, kemeringat, antri panjang, panas terik, yang lewat cuma lokomotif. Ini sopir truk nyumpah sialan. Dikira apa yang mau lewat? Cuma kayak begitu. Kita disuruh nunggu setengah jam sampai kering kemeringat kayak begini. Ini artinya apa? Untuk sesuatu yang besar, rakyat mau menunggu. Untuk sesuatu yang besar, rakyat mau berkorban. Untuk sesuatu yang besar, rakyat mau memberikan segalanya. Tapi tolong jangan biarkan rakyat nunggu setengah jam cuma untuk lokomotif. Trust rasa percaya. Karena itulah masing-masing kita introspeksi. Mari kita kembali kepada mempersiapkan SDM kita dengan menanamkan nilai dasar keimanan. Anak-anak kita dia boleh jadi tentara asal tentara beriman. Jadi polisi, polisi beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi seniman, seniman beriman jadi artis, artis beriman, jadi maling. Enggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu saya hormat kepada adik-adik saya para pemuda yang mau berjihad ke Afghanistan. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, saya ingin berkata bahwa di negeri kita sendiri pun masih terlalu banyak hal-hal yang harus kita hadapi dengan jihad. Berani harus, tapi jangan nekat. Berkorban perlu, tapi jangan konyol. Allahu Akbar. Yang besar cuma Allah, yang lain kecil semua. Iya. Allahu Akbarnya betul. Yang besar cuma Allah memang. Yang lain kecil semua tentu. Tapi kalau kerbau gila ngamuk, minggir dulu. Ada kerbau gila ngamuk teriak, Allah Akbar. Kerbau kecil. Coba jangan minggir, remek mas. Berani harus, tapi jangan nekat. Berkorban perlu, tapi jangan konyol. Kebenaran tanpa strategi mudah dipatahkan orang. Strategi tanpa kebenaran membuat kita diinjak terus oleh yang lain. Karena itu recovery tidak hanya menyangkut bidang ekonomi, tapi mental kita sebagai bangsa. Inilah Ramadan, di mana iman yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Biar zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Inilah yang harus pertama menurut saya harus kita lakukan. Recovery mental. Agar kita sebagai bangsa menjadi diri kita. Kita akan gagal kalau kita tidak mau menjadi diri kita. Contoh, tanah yang paling subur di Indonesia ini kan di Jawa. Humus kesuburannya itu sampai 15 meter ke bawah. Di luar Jawa cuma 15 cm, maka lahannya lahan berpindah. Tanah yang paling subur ini kita tanami dengan beton dan rumah. Lalu kita bikin sawah di Kalimantan sejuta hektar, tanahnya gambut, gagal total. Be yourself. Hanyalah bangsa yang tahu jati dirinya akan menjadi bangsa yang besar. Hanyalah orang yang tahu jati dirinya akan dicatat oleh sejarah. Kita tidak akan jadi siapa-siapa kalau hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jadilah diri kita. Jangan malu kita ini memang tempe, tahu, jagung. Kita ini negara agraris. Jadilah diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua menurut saya, menjaga keutuhan bangsa. Bahwa hutang kita besar, ya. Tetapi kan bisa rescheduling. Sumber daya alam kita masih lumayan. Tidak ada kemalangan yang lebih besar selain daripada jikalau kita sebagai bangsa sampai terpecah belah. Itu lebih malang dari kota Malang. Terpecah-pecah. Dan ini sudah kita melihat indikasinya. Sementara orang-orang tua kita mengukir wawasan kebangsaan, wawasan nasional dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Mereka tidak pernah sempat menikmati kemerdekaan ini. Mereka ukir wawasan nasional dengan nyawa, dengan cara dan kita berkewajiban untuk menjaganya. Hadirin yang saya hormati, saya ingin mengajak kita ke masjid dalam konteks menjaga wawasan persatuan dan kesatuan. Masya Allah, masjid kita bisa mulai dari yang paling mendasar. Pertama, Siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Betul? Bung, mau bicara demokrasi, mau bicara reformasi, mau bicara keadilan, jiwa masjid landasannya. Apa? Jangan ada warga negara kelas satu di republik ini. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Jangan ada warga negara kelas satu di Republik ini. Semua sama di hadapan hukum. Inilah semangat demokrasi. Inilah jiwa keadilan, inilah semangat reformasi. Apa yang mempertemukan kita di sini? Keyakinan itu. Siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Oke, okay? oke. Okay. Sudah copot sandal kamu? Sudah. Sudah buka sepatu? Sudah. Ayo masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam, coba tengok. Yang datang dari timur menghadap ke arah barat, Mas. Yang datang dari selatan menghadap ke arah barat yang datang dari utara menghadap ke arah barat, yang datang dari barat menghadap ke arah barat. Inilah masjid. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Bung, kau boleh Sunda, kau boleh Jawa, kau boleh Batak, kau boleh Ambon, kau boleh Bugis, kau boleh Dayak, kau boleh Madura, kau boleh Aceh, kau boleh Padang, kau boleh Betawi, tapi kita satu nusa, satu bangsa, satu. Kita sepakat untuk setuju dalam perbedaan. Kita sepakat kita bineka, tapi kita tunggal ika. Menjaga semangat persatuan, kesatuan, kerukunan, dan kekompakan. Ini modal besar Jikalau kita ingin bangkit, ini modal utama jikalau kita ingin keluar dari berbagai kesulitan yang melilit kita sekarang ini. Menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan, dan kekompakan. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kembali tentang semangat kebersamaan. Inilah kita Indonesia. Inilah kita Muslim. Saya pernah tablik ke Sumatera Utara. Satu acara di tengah keluarga besar suku Mandailing, Batak. Saya diulos. Diangkat jadi warga Mandailing. Dinobatkan dalam acara kebesaran. Saya dikasih gelar. Gelar saya di sana, Lubis. Zainuddin MZ Lubis. tablik lagi ke Makassar. Satu acara bersama nelayan-nelayan Bugis. Mereka bikin gebiar maulid tradisional Bahari 2000. Kumpul tokoh-tokoh adat Bugis. Saya dinobatkan lagi jadi orang Bugis. Pakaian pakaian kebesaran diulos, ditepung tawari. Oleh wali kota Makassar, saya dikasih gelar. Gelar saya di sana, Daeng Tojeng. Tojeng itu bahasa Bugis, artinya yang benar. Daeng semacam Raden. Dari tiga itu saja, nama saya sudah lumayan panjang. Kalau dikumpulin, Haji, Daeng, Tojeng, Zainuddin, MZ Lubis. Tapi saya mau berkata inilah Indonesia kita. Begini majmuk. Dan kita sudah komit. Suku kita berbeda. Warna kulit kita berbeda. Bahasa asal kita berbeda. Tapi kita satu. Semangat kebersamaan. Dan dalam semangat kebersamaan inilah saya ingin menyampaikan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan arbaun man kunna fihi Nasarallahu rahmatu Ada empat perkara. Siapa yang mempunyai empat perkara ini, Allah akan pancarkan rahmat dalam kehidupannya. Amin. Pertama, man awa miskiran. Orang-orang yang melindungi, menaungi, memberikan tempat tinggal kepada orang-orang miskin. Tadi saya sudah mengingatkan, Tiga per lima rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Tiga per lima itu artinya 60 persen dari 210 juta. Anak-anak kita pada usia sekolah terpaksa bertebaran di rel-rel kereta, di perempatan jalan, ya jadi pengamen, ya jadi pengemis, ya dagang koran. Padahal mereka berhak menatap hari depan seperti halnya anak-anak lain menatap hari depannya. Barang siapa yang melindungi, menaungi, memberikan tempat tinggal kepada orang-orang miskin, Allah akan pancarkan rahmatnya kepada orang seperti itu. Satu. Yang kedua, warahimat ta'ifa. Bersikap kasih sayang kepada orang-orang lemah. Baik lemah pendidikannya, dalam arti bodoh. Baik lemah ekonominya, dalam arti miskin keberpihakan kepada yang lemah. Sehingga ada take and give di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, warafiqa bil mamluk. Bersikap santun kepada orang-orang yang dalam kekuasaan orang lain. Budak sahaya, para pembantu. Di rumah kita barangkali, janganlah sikap kita ora pati ngewong wong ya, sama yang namanya pembantu, dicucinya pakaian kita, dimasaknya makanan kita, tapi kita kadang-kadang ora pati ngewongke, uang. Padahal Rasulullah saja diajarkan oleh Al-Quran, Kul innama ana basarum mislukum. Katakan kepada mereka Muhammad, aku manusia seperti kalian. Jangan tempatkan dirimu di atas yang lain. Jangan punya sikap arogansi. Santunlah kepada orang-orang yang dalam kekuasaan orang lain. Budak sahaya, para pembantu. Orang-orang jompo, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Janda-janda. Tua. Kalau yang muda bukan nyantuni, hobi namanya itu. Lalu yang keempat, wa anfaqa al walidain. Memberikan infak mengeluarkan harta untuk menyenangkan kedua orang tuanya, kedua ibu bapaknya. Orang yang punya empat sifat ini, Allah akan pancarkan rahmahnya, kasih sayangnya kepada mereka. Paling tidak sepanjang Ramadan kita sudah mengetahui betapa tidak enaknya lapar, betapa tidak enaknya haus. Dari situ tumbuh kepekaan. Karena Islam ini praktis mengajar anak berenang bawa ke kolam Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin, rasakan lapar dan haus. Tidak bisa mengajar orang cinta fakir miskin cuma lewat seminar, simposium, penataran, dibacakan makalah di hotel berbintang, dibicarakanlah penderitaan orang miskin, yang pidato orang kenyang semua. Dari mana kepekaan itu mau tumbuh? Islam secara direct. Rasakan saja lapar dan haus enak apa tidak. Kepekaan, kebersamaan. Hadirin yang saya hormati. Begitulah masjid. Bukan soal dari mana orang datang. Tapi satu arah menghadapnya. Begitulah kita. Menjaga semangat persatuan, kesatuan, kerukunan, dan kekompakan. Sanggup? Sanggup? Kita tinggalkan hari-hari yang penuh hura-hura. Di mana tukang kompor lebih banyak daripada tukang lem. Musim Pak Bendot. Kipas, kipas. Angin, angin. Kipas di sana, sulut sini, bakar sana, sulut sana. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Kita yang jadi rugi. Tinggalkan hari-hari yang penuh hura-hura sudah saatnya kita bangkit dari kesulitan. Recovery mental dan ekonomi, menjaga persatuan dan kesatuan, mohon pertolongan Allah agar sebagai bangsa kita terselamatkan dari perpecahan. Amin. Ya Rabbal. Saya ingat ada hadis kursi, Allah bilang begini, hadis kursinya. Kadang-kadang aku kepengen turunkan azab kepada hamba-hambaku. Kalau melihat tingkah laku mereka yang kurang ajar, terjebak dalam maksiat, munkarot, kebatilan, kezaliman, korupsi, kolusi, aku muak, aku pengen turunkan azab. Tetapi ketika aku melihat tiga hal, kata Allah, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Renungkan hadis ini. Allah mau marah, tidak jadi. Ada yang merjam, Siapa? Tiga. Suyukhan rukka. Wasibiyanan rukka. Wabahaiman rukka. Aku melihat orang-orang tua yang sujud di tengah malam sambil berlinang air mata. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu. Dan binatang ternak melata mencari makan. Murkaku pun surut, azab aku tarik kembali. Renungkan hadis ini. Ada yang meredam murka Allah. Siapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Itu yang meredam murka Allah. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu. Tanpa dosa. Itu yang meredam murka Allah. Lalu bagaimana kesulitan tidak jadi panjang? Wong kita mengamalkan hadisnya terbalik yang diajarkan Nabi orang tua tengah malam sujud. Bayi tanpa dosa isu. Nek saiki kewalik was. Bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Gara-gara orang tua tengah malam. Kita prihatin. Kemarin-kemarin video-video Parno. Ada Parno di sini. Itu yang main orang bule. Eh sekarang bangsa dewek, Mas. Betul. Prihatin. Narkoba merajalela di Jakarta. Di Malang insya Allah sama. Kita memang rakyat kecil, tapi jeritan batin rakyat kecil, isak tangis nurani rakyat kecil, mampu menggoyang aras. Ya Allah, fauqal jamaah, tangan Tuhan di atas rakyat. Karena itu kita gunakanlah momentum ini untuk banyak-banyak munajat mohon pertolongan Allah agar sebagai bangsa dipelihara keutuhan kita dan diberikan jalan keluar dari kesulitan yang menghimpit kita selama ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin, apa yang saya sampaikan saya garis bawahi. Pertama, menghadapi situasi dan kondisi hari-hari di mana perubahan terjadi begitu cepat. Pertama, kita harus melakukan recovery mental. Dan itu tidak lain dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Jadikan iman sebagai filter menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, tetap kokoh menjaga semangat kebersamaan. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Sudah cukup capek kita menempuh jalan panjang di mana kita berhadapan dengan sesama kita. Mari cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Yang ketiga, banyak-banyak mohon pertolongan Allah agar dilindungi kita seluruh persada Indonesia ini.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 Kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami. Tunjuki kami jalanmu yang lurus. Yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, jangan biarkan kami sebagai bangsa pecah berkeping-keping. Peliharalah keutuhan dan kepersatuan kami. Karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan besar ini menapak menuju hari esok yang lebih pasti. Selamatkan kami, selamatkan generasi muda kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا الحمد لله رب العالمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته